Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala Wa al-tufidu al-kulla fil 'umumi fil jam'i wal ifradi kal 'alim. Berkata al-mu'allif rahimallahu ta'ala dalam nazam ini yang ke-32 wa al tufidul kulla fil umum dan al ya, yakni 6 al alif dan lam memberikan faedah menyeluruh pada makna yang umum ya, dan al memberikan faedah menyeluruh pada makna yang umum fil jam'i wal ifradi kal alimi ya, seperti eh, di dalam jamak kata yang jamak dan di dalam kata yang mufrad fil jam'i eh, kata yang jamak atau pada mufrad kal alimi seperti al alimi ya, yang maha mengetahui yang maha berilmu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau ya, maknanya. <clears throat> Selanjutnya beliau mengatakan idza dakhalat al ala lafdin mufradin au lafdhin jam'in afadat al istighraqa wal umuma li jami'il ma'na Apabila al masuk kepada lafad baik mufrad atau yang lafad jama, ya, baik masuk kepada lafad mufrad atau lafad jama, maka memberikan makna menyeluruh ya, istighraq itu menyeluruh wal umum dan umum ya, tidak ada enam kaitan khusus ini maksudnya umum li makna pada seluruh makna ya. Fadkhuluha alal mufrad. Mithla qawlihi ta'ala. Maka maksudnya al pada lafaz yang mufrad seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Contohnya adalah pada wal asri demi masa Innal insana sesungguhnya seluruh manusia. Al insan, insan di sini adalah lafaz mufrad. Naam lafat mufrad manusia dia dimasuki oleh al maka mencakup seluruh manusia manusia macam apa saja masuk dalam enam kata al insan ya, sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin benar-benar dalam kerugian ilalazina amanu kecuali orang-orang yang yang beriman. Ila akhirih ya, sampai akhir ayat pada surat Al-Asr. enam Ay kullu insanin khasirun yakni setiap manusia dia merugi. Wala yukhtassu bi insanin duna ghairih. Tidak dikhususkan hmm. untuk seseorang selain mereka. Jadi tidak dikhususkan seorang tanpa mengikutkan yang lain. Duna ghairihi tanpa mengikutkan yang lainnya. Illa manistusnia kecuali yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? dari kerugian tersebut wahumul ladzina amanu mereka itu adalah orang-orang yang beriman biqulubihim ya, amanu biqulubihim beriman dengan hati-hati mereka wa amilus solihati bijawarihim dan beramal soleh dengan anggota badan mereka wa bil haqqi dan mereka saling mewasiatkan dengan kebenaran allazi huwa ilmun nafi' Nam, dan itu merupakan ilmu yang bermanfaat al haqq Nah, ilmu yang bermanfaat dia sampaikan ilmu kepada orang lain. Ya, tawasau bil hak, saling mewasiatkan dengan kebenaran yakni dengan ilmu yang bermanfaat wal amalu salih dan amal salih. Ya, al hak di sini ilmu nafi wal amalu salih. Wa bil sabri ala zalika dan saling mewasiatkan untuk bersabar pada yang demikian itu. Ya, untuk bersabar di dalam beriman, sabar di dalam mengamalkannya, bersabar di dalam tawasobil hak, ya, bersabar di dalam berdakwah, mendakwahkan al hak Nah, fahaulai humur rabihun, maka mereka itu mereka adalah orang-orang yang untung, orang ya, orang-orang yang beruntung, yakni yang memiliki sifat beriman, beramal soleh, tawasobil hak dan tawasobis sabar. Ya, mereka lah yang beruntung, yang dikecualikan dari kerugian itu. Wa manfatahu syai'un min hadhil hisali hasalalahu minal khus, minal khasari bihasbi ma fatahu. Dan barang siapa yang luput darinya sesuatu dari sifat-sifat ini, maka akan terjadi padanya kerugian, akan menimpa kepadanya kerugian sesuai dengan apa yang dia luputkan. Ya. Kalau imannya nan dia terluput dari kesempurnaan sedikit maka akan terluput nan keuntungan, kebahagiaan tersebut sesuai dengan apa yang dia luput dari keimanan atau amalnya yang berkurang. Demikian pula akan luput darinya enam keberuntungan sesuai dengan luputnya dia dari ke dari amalan yang dia lakukan. Ya, sehingga kalau tidak beramal, tidak beriman, maka sudah rugi secara totalitas, ya, rugi secara totalitas. Nah, wakadzalika qauluhu ta'ala demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a ya, halu'a maknanya lebih luas dari sekedar berkeluh kesah ya halu'a bagaimana itu sifat halu'a idza massahu syarru jazua yakni apabila dia ditimpa dengan kejelekan jazua dia berkeluh kesah ya dia suka mengeluh Wa idza masahu syarru wa idza masahu manua dan apabila dia mendapatkan kebaikan yakni mendapatkan harta ya, mendapatkan kebaikan dunia manua dia pelit ya, dia pelit ini ya. Jadi kalau ditimpa kejelekan mengeluh. Kalau mendapatkan kebaikan pelit ya. Ini adalah halua. Halua Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya pula innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar terhadap Rabbnya, sangat menentang, ya, sangat tidak mensyukuri. Ya, lakanud, ya, sangat ingkar, sangat menentang ya, terhadap Rabbnya. ini nikmat-nikmat Tuhannya. Innal insana la zalumun kaffar. Demikian pula Ayat berikutnya pada surat Ibrahim ayat yang ke-24. Innal insana sesungguhnya manusia la zalumun kafar. Benar-benar nam bersifat zalim lagi kufur. Ya. Nam. Jadi al-insan di sini meliputi seluruh manusia, ya, seluruh manusia. Nam, ya, dikecualikan nam apabila memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan ya, di dalam surat Al-Asr. Nam. Beliau katakan ay kullu wahidin minan nasi hadhihi sifatuhu illa man akhrajahu an hadhihi sifati al-madhmumati ila sifatil khairi lati hiya aqdaduha. Naam. yakni masing-masing dari manusia yang seperti ini sifatnya. Ya. Setiap manusia itu seperti ini sifatnya illa kecuali orang yang dikeluarkan dari sifat-sifat yang tercela ini kepada sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik adalah sifat-sifat yang kebalikannya. Ya. Nah, kecuali yang dia tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan nah, di dalam ayat-ayat itu tadi. Nah, ya. jadi ini adalah contoh. Nah, apabila al itu masuk kepada nam mufrad Kemudian wa min amsilati dukhuli al alal mufrad. Naam. Demikian pula di antara contoh masuknya al kepada isim mufrad pula. Naam. Dukhuluha ala asma'illahi wa sifatihi. Masuknya al pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Fakullama dakhalat ala ismin min asma'illahi aw sifatin min sifatihi afadat jami'a dzalikal ma'na wastaghraqat wa balaghat nihayatuhu nihayatahu maka setiap kali al itu masuk kepada nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau masuk kepada sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka itu memberikan faedah seluruh makna yang terkandung di dalamnya ya dan merata ya merata istighraqat 6 ini merata pada semua makna yang dikandungnya wa balaghat niyatahu niya nihayatahu dan enam sempurna kesudahannya ya, nihayatuhu yakni ujungnya itu pokoknya kalau sifat manusia itu ada batasnya tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada batas dari semua semua itu kesempurnaan batasnya adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala enam ya, kalau sifat-sifat manusia itu terbatas ya sifat manusia terbatas kal hayyil qayyumi seperti sifat al hayyil qayyum yang maha hidup lagi maha al qayyum ya, atau maha menegakkan ya. tapi nanti jelaskan mana yang lebih tepat ya. terkadang kita menerjemahkan dengan bahasa Indonesia tidak mewakili mana kata yang sesungguhnya 6 kal hayyi wal qayyumi ay alladzi lahul hayatul kamilah al mustalzimah li sifatiz zat yakni dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat hidup yang sempurna. Ya. Hidup yang sempurna tidak seperti hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk ditimpa dengan yang namanya sakit, ditimpa dengan yang namanya kematian. Ada batasnya kehidupan makhlukin. Tetapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna, ya. Tidak ada sakit, tidak ada mengantuk, tidak ada tidur, tidak ada nam mati. Kehidupan yang sempurna. Nam. Ya. <clears throat> Al-mustalzimah li sifatid dzat. 6. Yang selalu ada bersama dengan sifat-sifat zat tersebut, ya. Jadi sifat al-hayah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, ya, sifat al-hayah, sifat hidup itu bisa terlepas dari makhluk, bisa terpisah sifat tersebut dari makhluk, ya. Demikian pula bisa melihat, kalau makhluk bisa melihat maka sifat melihatnya juga bisa terpisah dari makhluk tersebut. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut, nam al sifat yang kamilah yang sempurna al mustalzimah, nam yang senantiasa merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Wal qayyumiyah dan al qayyumiyah al kamilah, ya. Nam, apa maknanya al qayyumiyah al kamilah? alladzi qama bi nafsihi wa qama bi jami'il khalqi tadbiran. Yakni mana al-qayyum itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala tegak ya. Dengan sendirinya Allah tidak butuh bantuan siapapun ya. Allah Subhanahu wa taala tegak dengan dirinya sendiri wa qama bi jami'il khalqi tadbiran dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan pengaturan untuk seluruh makhluknya. Nah, ini mana al-qayyum. Ya. Nah, jadi tidak sekedar menegakkan yang lain, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala qama nafsihi. Allah Subhanahu Wa Taala tegak dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan kepada bantuan yang lainnya. Ya. Bahkan seluruh makhluk yang ada itu membutuhkan pengaturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini contoh al-hayy al-qayyum. Demikian pula al-alim. Ya. Al-alimu alladzi lahul al kamilu asyamilu likulli ma'lumin. Al-alim yang maha mengetahui yakni dialah yang memiliki ilmu yang sempurna yang meliputi seluruh apa yang diketahui. Nah, ya. Baik yang sudah terjadi pada masa yang lalu atau yang sedang terjadi atau yang belum terjadi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi sesuatu yang tidak terjadi seandainya perkara itu terjadi Allah Maha tahu ya Allah tidak cuma mengetahui apa yang telah berlalu, apa yang telah terjadi yang maka masa sekarang dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya perkara itu terjadi. Nah, Kemudian Ar-Rahmanu ar rahim alladzi lahu rahmah al-'amah al-wasi'ah li kulli makhluqin. Ya, sifat Rahman ini sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang menyeluruh, yang luas bagi seluruh makhluk. Tidak cuma rahmat bagi orang-orang yang beriman tetapi rahmat juga bagi orang-orang yang tidak beriman. Tidak cuma orang yang taat tetapi juga orang yang fasik. Mereka mendapatkan rahmat yang umum dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, ya, berupa makanan, minuman, udara segar dan lain-lain. Ya. Adapun Ar-Rahim, nah, ya, dijelaskan oleh para ulama adalah nam dzurrahma alwasilah yang memiliki rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya yang khusus yakni hamba-hambanya yang yang beriman. Naam. Al-ghaniyyu alladzi lahul ghina at-tam al-mutlaqu min jami'il wujuh. Al-ghani yang maha kaya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekayaan yang sempurna lagi mutlak. Ya Nah, memiliki kekayaan yang sempurna lagi mutlak pada segala sisi. Ya, pada segala sisi. Nah, berbeda dengan kekayaan makhluk. Ya, terbatas dan tidak mutlak. Nah, al-aliyul a'la ya, yang maha tinggi. Al-a'la juga maha maha tinggi. Alladzi lahu al awul mutlak min jamil wujuh. Demikian pula lahu al awul mutlak Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha tinggi secara mutlak. Ya. Nah, min jami'il dari segala sisi. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi sifatnya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi nam kekuasaannya dan seterusnya. Nam. Al-azimu, al-kabiru, al-jalilu, al-jamilu, al-hamidu, al-majidu. Nam, ya, makna-makna ini al-azim, Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Jamil, Al-Hamid, Al-Majid. Naam. Maknanya adalah mutaqarib, ya, berdekatan. Yakni apa? Alladzi lahu jami'u ma'anil 'azamah wal kibriya al-jalali al-jamali al-hamdi al-majdi. Ya. Yakni dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh makna-makna keagungan, makna-makna kebesaran, makna-makna kemuliaan. Nah, makna-makna kesempurnaan dan mana-mana yang terpuji lagi Naam Al-Majdi yang mulia. Naam. Wa qis ala hadza al asma'i was sifat. Maka kiaskan dengan yang demikian ini seluruh nama-nama dan sifat-sifat ya, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala naam dikiaskan seperti ini ya, yakni yang meliputi seluruh makna ya, keagungan yang terkandung di dalam lafaz tersebut walau lam yakun fi hadzal fi hadzal qaidati illa hadzal mawadhi'u asyarifu lakafa biha syarfan wa 'azamatan. Dan seandainya tidak ada pada kaidah ini kecuali pada tempat-tempat yang mulia ini pada apa-apa yang telah dicontohkan ini saja misalnya lakafa biha syarfan wa 'azamatan. Maka sungguh telah mencukupi. Naam, sungguh telah mencukupi untuk menyatakan kaidah ini mulia dan agung. Ya, kaidah ini adalah kaidah yang mulia lagi agung ya, dengan contoh-contoh yang yang ada ini. Kemudian wa misalu dukhuli al alal jam'i dan berikutnya adalah contoh masuknya al pada lafaz jamak. Wa misfa mislu qauli ta'ala maka contohnya ada firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir Kalian adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya lagi Maha terpuji. <coughs> ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Yadkhulu fi hada al khitab jami'an nas. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. nam an-nas ini adalah lafaz jamak, ya, lafaz jamak. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, ya. Maka masuk di dalam kitab ini, nah, di dalam pembicaraan atau yang diajak bicara dalam ayat ini adalah seluruh manusia. Ya. Nas ini adalah jamak ya, dari manusia. Nah. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina aman wa sekalian, orang-orang yang beriman." Maka masuk di dalamnya keumuman orang-orang yang beriman. Ya, semua masuk di dalam ayat ini. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yadkhulu fihi kullu musyrikin. Ini masuk ini kepada seluruh orang-orang musyrik. Tidak cuma orang yang menyembah batu saja. Tidak cuma yang menyembah pohon saja, tetapi yang menyembah malaikat, yang menyembah para nabi, mereka juga masuk di dalam ayat ini. Nah, wa qawlihi dan firman Allah Subhanahu wa taala innal muslimina wal muslimat ila akhirih ya. dan firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang beragama Islam baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan sampai akhir ayat ya'umu hadhil asnafa al madhkura ya ini meliputi semua atau segala macam yang disebutkan di dalam ayat tersebut ya semua yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Ya'ummu kulla amalin badaniyyin wa maliyyin. Ini meliputi seluruh amalan, baik amal badan maupun amal harta. Ya, amal badan ya, seperti salat ya, ini amal badan dan amalan salat adalah seutama-utama amalan badan. Afdalu amal amalil abdan ya. Seutama-utama amalan badan adalah salat. 6. Wa maliyin dan harta, amalan harta ya. Dan seutama-utama amalan harta adalah kurban ya, ibadah kurban. Seutama-utama amalan harta. Wa ibadiyin wa madiyin. Demikian pula amalan-amalan 6 yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, ya, zakat, puasa dan lain-lain. Ini adalah amalan ibadian, aumadian atau amalan-amalan yang sifatnya materi berkaitan dengan dunia, mencari nafkah. Maka mencari nafkah dia akan bernilai ibadah kalau niatnya dalam rangka adalah memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi kebutuhan apa yang menjadi tanggungannya,